Kami Sunda itu dibagi tiga. Jadi ada Sunda etnis, Sunda, orang Sunda, Sunda geografis, sama filosofis. Tiga Sunda itu, Sunda etnis adalah orang Sunda, orang Jawa Barat. Sunda geografis adalah tempat tinggalnya, yang mungkin kecilnya Jawa Barat, besar di Indonesia. Karena hmm. kalau menurut sejarah kan Uh, Nusantara ini adalah Sunda. Iya. Nggak, dulu terbentuk dengan istilah Sunda kecil, Sunda, besar, kan, iya. gitu. Terus Sunda filosofis ya itu ajarannya hmm. tentang filsafat dan tentang ajaran kita karena leluhur Sunda itu tidak kalau, kalau kata orang ini kan ada istilah orang Sunda itu hari kurang pangan juga, jadi meskipun dia itu pintar kreatif eh, tingkat ritualnya tinggi tetapi jarang ngomong makanya simbol-simbol itu disimpan dalam sesajen dan sebagainya itu nggak semua di, di buku dituliskan karena dulu juga ada kekhawatiran seandainya ini dituliskan dibukukan mungkin ajaran leluhur kita akan habis sama orang Belanda mendapatkan catatan sipil dari dari dinas kependudukan kota Cimahi mm-hmm. dia itu nebeng di salah satu uh, organisasi penghayat di Bandung yang sudah berorganisasi juga ada masalah cuma oh. kalau orang sudah mau berorganisasi ya udah bisa tapi kita bukan nggak mau seperti itu masih pertimbangannya cukup panjang lah bisa nggak masyarakat dibawa ke sana untuk berorganisasi bisa nggak untuk bisa menjalankan ADART dan sebagainya gimana dengan tanggung jawab yang harus dibayar dengan pajak dan sebagainya meskipun organisasi menjelaskan nggak semua organisasi harus dibayar thank you pemerintah yang namanya agama itu kan harus punya surat uh, punya kitab suci hmm. tempat ibadah hari raya uh, nabinya hmm. atau pembelajarannya terus satu lagi apa ya uh, umat jadi ada lima hal kan kami nggak mungkin kalau warga ada hmm. apalagi kalau di Sunda ada istilah ciri sabumi cara sadesa meskipun orang Baduy Sunda wiwitan orang Cigur Sunda wiwitan Cirendu Sunda wiwitan Garut dan sebagainya tetapi ada satu hal yang pasti beda dan uh, wilayahnya beda gitu